بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه بدارين آمين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه في خاتمة الخاتمة ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى بها من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد سعفه فجاء حسن ظنه بالله تعالى فسكن رعده ومضى ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحدو أحيانا فجاءته صلاته علي فأخذته بيده فأقامته ومضى على الصراط ورأيت رجلا من أمتي انتهى, انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب فأدخلته الجنة ورأيت ناسا من أمتي تقرط شفاههم فقلت يا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 Maka kita berharap agar amal ibadah kita semuanya bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai pada hadis warai rajulan min ummati. Kata Rasulullah, aku melihat seorang dari umatku huwa finnar dilempar untuk masuk neraka. Faja'at hudumu'uhu. Akan tetapi ketika ingin dilempar, datanglah air mata yang dahulu waktu di dunia pernah diteteskan karena takut kepada Allah. Allati baga biha min khasyatillah Fit dunia Fastakhrajat huminan nar. Maka karena air mata itulah hamba tersebut dibatalkan masuk neraka dan diselamatkan oleh air mata yang pernah menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia air mata yang diteteskan karena Allah. Sebagaimana dalam hadis sab'atun fi dhilli arshillah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang kelak akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang ketujuh adalah rojulun khala rabbahu. Seorang yang bersendirian dengan Allah, fafadat aina, kemudian meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Maka tetesan air mata sangatlah mempunyai keutamaan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh ulama gutratun min khasyatillah satu tetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah yang ikhlas di tengah malam dikucurkan itu lebih afdal daripada kita sedekah satu gunung emas sebesar gunung Uhud coba kita lihat gunung Uhud itu berapa ton emas sekarang harganya berapa 400 ribu kalikan berapa ton berapa triliun Sedekah berapa triliun itu dibanding dengan tetesan air mata yang kita keluarkan di tengah malam masih afdol air mata yang kita teteskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imam Sya'rani, air mata yang terkucurkan di dunia ini cukup banyak. Ada yang terteteskan karena dunia, ada yang terteteskan karena perpisahannya dengan harta, dengan orang yang dia cintai, tapi mana air mata yang terteteskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memang gak mudah. Maka kata Imam Haddad, Ibki fa'in labtabki fatabaki. Nangis di tengah malam. Kalau gak bisa, nangis-nangiskan. Upayakan untuk menetes air mata. Agar kita akan akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun kelak di akhirat. Maka itu ayo kita coba untuk bangun di tengah malam, sholat witir tiga rakaat, mengadahkan tangan dan meminta kepada Allah dengan menyebut namanya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah seru nama Allah Ya, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah seru nama Allah karena lisan yang diperkenankan untuk menyebut namanya adalah lisan yang mulia dan mata yang diperkenankan untuk menetes air matanya karena Allah adalah mata yang mulia di akhirat kelak maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alangkah indahnya tetesan air mata yang keluar karena takutnya kita kepada Allah, takut kekurangan dalam memberikan hak Allah, takut kekurangan dalam beribadah kepada Allah, takut atas kemaksiatan yang telah kita lakukan yang membuat Allah murka, membuat Allah marah atas kita. Sungguh indah mata yang menangis karena Allah. Dalam riwayat yang lain, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata nanti di hari kiamat itu pasti nangis. Bagaimana nggak menangis lihat keadaan seperti itu? Kita lihat rumah kita terbakar aja nangis. Gimana dengan bumi terbakar? Kita melihat gunung meletus saja menangis. Bagaimana dengan gunung yang seperti kapas? Maka itu Kullu ainin bagiyatun yaumal qiyamah. Ketika hari kita dibangkitkan, mata itu semuanya nangis ketakutan. Akan tetapi ada tiga mata yang dia tidak akan menangis kalau nanti di hari kiamat. Mata siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah, ainun bakat bi khasyatillah. Mata yang di dunia ini sering menangis karena takut kepada Allah. Ini yang pertama yang disebutkan di sini. Yang kedua, ainun sahirat, mata yang dipakai untuk begadang. Fisabilillah di jalan Allah. Baik untuk perang maupun untuk talabul ilmi. Mata yang malam gak tidur, dimelek-melek no. Hanya untuk menuntut ilmu. Hanya untuk melekan karena kita dalam keadaan perang ini mujahidin fisabilillah. Para mujahidin itu kadang malam nggak tidur jaga ronda untuk perang di jalan Allah. Maka mata itu kelak nggak akan menangis. Dan yang terakhir wa ainun ghaddat lima harimillah. Mata yang dipejamkan ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang dipejamkan ketika melihat aurat, Mata yang dipejamkan ketika melihat seseorang yang akan membuat dia itu meremehkan. Makanya mata yang dipejamkan agar kita tidak melakukan hal yang haram adalah mata yang kelak tidak akan menangis. Semoga kita termasuk dari tiga golongan tersebut. Tapi kemana air mata kita? Kemana kita tangiskan dan kita teteskan air mata? Lebih banyak mana kita nangis, mikiri, takut amal kita nggak dikabulkan oleh Allah, atau air mata yang menetes karena kita takut kehilangan dunia. Karena kita takut kerjaan kita itu nggak berhasil ataupun yang lainnya. Tapi air mata yang betul-betul menangis karena Allah itu biasanya di tengah malam. Bukan di hadapan manusia. Kalau air mata yang di hadapan manusia itu kata ulama ada 99 kemungkinan. Yang 98 riak, yang satu karena Allah. Makanya kadang-kadang kalau ada majelis zikir nangis-nangis belum tentu itu ikhlas karena Allah. Kalau mau nangis-nangis itu di rumah di tengah malam itu yang paling tepat untuk menangis. Nih. Tapi kalau majelis dikir nangis, setelah nangis sing paling guguk, paling banter, begitu pulang ngerasani wong. Nggih. Kon doa ah, si pulang nangis padahal lu utang gak gua dibayar-bayar wong. Nungcek tas nangis, baru menangis. Sudah ngerasani orang, berarti ini tangisan yang gak jelas. Maka itu kalau kita baca kitab manakibnya para sufi, mereka itu di hadapan orang nggak pernah menangis. Bahkan kalau mau menangis ditahan, karena menangis di hadapan orang itu kayak aib buat mereka. Dan nangis. Zaman saat ini kilang boten. Kadang justru nih, dititipi supaya nangis. Saya pernah diundang ceramah, Bib tolong Bib, hadirinya ditangiskan. Aku lo bingung. lo ditangis no kok dititipi lo nangis kok sengaja. Nah, ini kan berarti drama. Saya bilang, "Maaf. Saya mau ceramah." Duduk ngancani Cino mati. <laughs> Ya. Cino mati ini nggih, Pak. nih sing nangis dikei duit paling akeh. Seperti zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah itu dulu gitu. Kalau orang kaya-kaya itu mati, bayar orang namanya bagain. Tukang nangis, kerjone mek nangis toh. Kalau ada orang kaya mati, orang kaya tadi nyewa dia, diletake duit sak juta. Oh, siap. Begitu jenazah keluar, wuh, nangis-nangis. nih, eh, nangis-nangis. Wah, Masya Allah. Mari ngono oleh duit juta. nih. Eh, apa nih gak dibayar taman nangis mana ini Ada lagi terlalu lebay. Ini. Kiai ini ngomong sih. Titik ngomong. Alhamdulillah. jerit itu Nek jejer bi wong sing ngono, tolong titip taboken wong iku. Terlalu dibuat-buat biasa. Eh. Ada orang yang seperti itu. Nangis itu karena Allah. Biar pahalanya besar. Kalau nangis karena manusia, karena api eh. Kecuali memang ghalabahul buka. Air mata menetes tanpa sengaja. Mendengar cerita, mendengar kisah Nabi yang mengharukan. Tanpa sengaja terus netes air mata. Itu biarkan sudah. Tapi disengojo, enggak. Ya. Pernah saya itu hadir di majelis Habib Umar itu ceramah di satu penutupan terus dalam doanya itu beliau agak sedikit apa ilhah minta sama Allah itu dengan permintaan yang sangat sampai yang hadir itu nangis semua 97 orang semaput saya masih ingat dimasukkan ke truk kayak pindang sing semaput tuh. Lu lu masuk ke rumah sakit 97 orang. Sampai yang melem loh, yang megang kamera melok semaput. Terus ada lagi satu sing tangisannya paling banter. Wow, gugu gugu. Setelah selesai saya tanya, kebetulan orang Indonesia. Tak parah dengarin kon kok nangis munggu-munggu Ki apa gak gugup? Mburi kuwi ana sing nangis, moro gegerku dicowokot bedheke. Aku mang gak nangis gara-gara donga, gara-gara gegerku dicokot iku mang lho. Apa gak lara ah? Ate ah, njaluk tolong yo ya isi yo ya wis nangis ae wis aku. Makanya ana wong nangis di majelis delok gegere ana sing nyokot wae Ya. Kadang-kadang para aulia itu gitu. Wala hal, kemudian apa namanya doa nangis semuanya. saya Abdul Qadir Jailani pernah suatu saat dalam majelisnya beliau doa 99 orang mati di majelisnya. ini itu jelas kadi gawe-gawe iku. Sapa gawe-gawe te mati. Mati 99 orang dikeluarkan dari majelis dalam keadaan mayit. Nah, ini Ya, padahal saya Syekh jalan ini kalau ngomong nggak begitu nggak begitu pandai karena saya Abdul jalan itu disebut ajami. Suara luknah, luknah itu alkan itu bahasa Arabnya nggak fasih karena beliau itu belajar dari negeri ajam. Kayak uang Indonesia terus nang Saudi. Berarti bahasa Arabnya lah ketoro. Kayak uang maduro nang Saudi ngomong kef halak lah sih, kef Ya, naik uang Malang, ke halak khair Nah. Itu namanya lukna. Syabab Badr itu bahasa Arabnya enggak enggak enggak fasih, lukna. Tapi kalau sudah ngomong buat orang nangis. Ya. Sampai suatu saat ada satu orang <coughs> balir. Balir itu adalah ahli nata bahasa. Ahli menata bahasa. Ceramah di majelis Syekh Qadir setengah jam dengan bahasa yang cukup indah. Satu pun nggak ada yang nangis. Dungo ngangkat-ngangkat sampai serbane ujul. Nggak ada satu pun yang nangis. Delok kabeh lapo wong ini. Ya. Selesai orang itu duduk, Syabul Qadir Jailani beliau meneruskan ceramah. Tapi karena sudah ada yang ceramah, beliau cuma ngomong sedikit. Cuma ngomong gini, "Ikhwani, dulurku, tadi malam rumah saya itu kemasukan kucing terus mencuri makanan di rumah dan dibawa keluar dimakan sama dia. Sak majelis nangis kabeh. Mu Ditanya satu-satu takwilnya beda-beda. Kon kok nangis sapa? berarti memang gak ono rahmate saiki. Kucing gak dirahmati apa menungso. Yang satu lagi mengatakan, lah yo ya, omai wali ya kemalingan. Yang ini semuanya punya takwil beda-beda. Hanya cuma dengan berbicara seperti itu orang nangis semuanya. Kalau di Indonesia Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang itu nggak fasih bahasa Indonesianya. Saya pernah ada rekamannya Habib Ali Kuitang. Itu kalau ngomong ibu-ibu pakai kerudung, tutup auratnya, menutup Bapak-bapak jangan lupa sholat. Sholat lima waktu jangan ditinggal. Nuangis kabeh Ya. Kadang memang ada orang itu bisa menguasai hati orang. Dari hati ke hati mereka. Tapi ada orang kadang-kadang ngomong pinter masuk telinga kiri keluar kanan. Ya. Karena dia tidak bicara dari hati. Orang-orang itu adalah arbabul gulub mereka adalah orang-orang yang punya hati yang suci dan bersih. Ngomongnya sedikit nangis kena orang. Kan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asegaf waktu beliau diundang di Suriah, di Syam. Beliau doa, nangis semua dan di situ ada mursyid-mursyid toriko. Ketika beliau doa, mursyid-mursyid toriko itu nangis sampai sujud-sujud. Sampai katanya santri torikohnya ngomong gini, ya Syekh cukup, cukup, Kata tul syekhi. Cukup-cukup katanya bawa patah ini ya guru gue. Doanya diberhentikan. Takut kalau guru-gurunya itu pada meninggal. Ketika beliau doa. Memang gak bisa dianu. Syekh Yusuf Nabhani diriwayatkan pernah mengadakan satu maulid di Haji Hijr Ismail. Subhanallah zaman dahulu bisa bikin maulid di Hijr Ismail. Sekarang bikin maulid di Mekah aja repot. Kemudian ketika itu orang-orang ceramah setelah maulid ceramah. Ya, ini ceramah itu ceramah sampai gilirannya Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Kali Habib Alwi inti ceramah. Jelas, sudah cukup. Ini orang-orang ceramah sudah cukup. Habib antum ceramah, nah, enggak, cukup. Habib antum ceramah, enggak, enggak. Habib tolong. Ya wis, beliau berdiri nggak pakai banyak bicara langsung diangkat tangan Allahumma hdina man hadait amin semua semajelis nangis padahal kunut suguh siapa sih nggak hafal wa'afina man afai amin nangis semua sampai Syekh Yusuf Nabhani bingung ada apa ini orang nangis semua seperti itu hanya dengan bacaan kunut subuh Ya tiada lain orang kalau sudah hatinya bersih itu kalau berbicara langsung masuk ke hati. Maka itu air mata yang keluar karena Allah ini mahal. Dan gunakanlah air mata itu di tengah malam. Keluarkan air mata itu di tengah malam karena Allah. Ya. Jangan kadang-kadang kita keluarnya kalau dapat musibah. Di tengah malam kita baru menangis. Enggak. Dalam keadaan apapun kita nangis sama Allah. Nangis. Kalau enggak bisa nangis, ditangis-tangis. Mahal air mata itu. Bisa menyelamatkanmu. Disebutkan di sini. Aku lihat seseorang sudah mau dimasukkan neraka ini. Sudah mau dilempar sama malaikat ini. Datang tetesan air matanya mengatakan ini dulu aku yang pernah keluar dari air matanya. Jangan masukkan dia ke neraka. Fastakhrajathu, dikeluarkan, jangan masukkan ke surga, masukkan ke neraka, masukkan ke jangan masukkan neraka, masukkan ke surga. Subhanallah. Maka itu ini di tengah malam adalah paling murninya tangisan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu rajulan min ummatika iman 'ala sirat yar'at kama tar'at as-sa'afah. ja'a husnu dhannihi billah ta'ala sakana ra'du wa madha. Aku lihat lagi seseorang yang di depan sirat, jembatan. Gemetar mau lewat. Gimana enggak gemetar? Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang di matni jahanam di perutnya neraka jahanam iki lek nyemplung gak main-main iki melbun rokok iki ketika mau lewat gemeter kakinya deredek durung lewat terus deredek di sini kemudian datang husnudannya dengan Allah yang senantiasa dia prasangka baik dengan Allah di dunia maka husnudan atau prasangka baik itu yang menyelamatkan. Kemudian apa? fasakana ra'duhu wa madha wis ojo gemeter aku husnudzonmu di dunia oleh ya Allah ayo kemudian dia tenang wa madha dan jalanlah dia di sirat yang kedua ini keutamaan kita prasangka baik dengan Allah khoslatan ada dua hal tidak ada di atasnya kedua kebaikan ini apapun husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah prasangka baik dengan Allah dan prasangka baik dengan hamba Allah prasangka baik sama Allah terus. Senantiasa kalau dapat musibah, nggak pernah suudon sama Allah. Ya Allah, panjenengan ya Allah, kalau niki ibadah istiqomah, istiqomah. Tapi yo ya sih, gak tahu aku diseneng nombi Gusti Allah. Nah, ini suudon sama Allah. Dapat musibah, dapat ujian, nggak pernah menerima. Suudon sama Allah. Lah yo iya, tanggoku kiki sembayang yoga tapi rezekine yo ya lancar. Aku sembahyang yo ya istiqomah, tapi rezeki gak teko-teko. Apa malaikat gak keliru kayak rezeki. Ya. Suudzon, prasangka buruk. Nauzubillah dan gak ada hal yang lebih syar dan lebih buruk daripada suudzon billah wa suudzon bi ibadillah, prasangka buruk dengan Allah. Padahal Allah sudah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi masya." Aku adalah tergantung daripada prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia prasangka baik, ya aku baik. Tapi lihat prasangka nabi Gusti Allah, Allah Allah itu medit, ya medit beda ya Allah kak loman ya Allah kak loman. Allah jahat ya Allah jahat. Tapi perasaan Allah, Allah itu sayang sampai aku. Allah itu mesti senang sampai aku. Allah itu mesti nyelametno aku. Ya Allah akan senang sayang dan menyelamatkan hamba itu. Senantiasa prasangka sama Allah yang baik Okay. Jangan sekali-kali kita prasangka buruk dengan Allah karena itu termasuk dosa yang besar. Kemudian raaitu rajulan min ummati. Aku lihat lagi seorang dari umatku yang sudah disirat. Yazhab ahyanan wa yahbu ahyanan. Kesian. Kadang-kadang dia merangkak jalannya. Kadang-kadang agak cepat, kadang merangkak lagi cepat, gak lancar. Kemudian datanglah solawatnya kepadaku kata Nabi Muhammad saw. Ini orang dulu senang-senang solawatan, lisannya senantiasa basah untuk solawat kepada Nabi Muhammad saw. Maka berkat solawat dumateng kanjeng Nabi, dia pun dijalankan oleh Allah dalam sirat wa mabo alfa akhodatu biyadihi digandeng ambil solawatan niku mau dan diperjalankan dengan lancar dalam siratul mustaqim. Niku berkat sholat, berkat sholawat. Ya. Inilah keutamaan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada khosais solawat, spesial solawat. Yang pertama, keistimewaan solawat itu adalah satu, senantiasa pasti diterima oleh Allah. Ya, wa ghuluha ya muhattamun bi ghairi taraddudi dan diterimanya solawat itu wajib tanpa kita ragu sama sekali. Nah, solawat itu doa. Ya, maka solawat perbanyak karena pasti nggak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada amalan yang pasti ditolak seperti solawat. Zikir bisa ditolak, apa menelak khusyuk, Sedekah nek ikhlas ditolak, salat nek riak ditolak. Tapi ada amalan ikhlas gak ikhlas tetap diterima, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, keutamaan sholawat adalah tidak pernah Allah memerintahkan kepada kita sesuatu perintah yang dimulai dari dirinya sendiri. Seperti sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan kepada kita sholat, Allah nggak sholat dulu. Allah perintahkan kepada kita puasa, Allah nggak puasa. Ya, kita nggak tahu Allah puasa apa tidak. Allah memerintahkan kepada kita untuk zakat. Ya Allah nggak nggak melakukan zakat dulu. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi, Inna Allah wa malaikatahu bisalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, salawatlah kau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususnya keistimewaan dalam orang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar solawat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian warai waraitu rajulan min umati intaha ila abuabil jannah. Aku lihat seorang daripada umatku yang sudah sampai di pintu surga. Terus mal butok. tok. kotil abuab dunahu. Maaf, nggak boleh masuk ditutup. Ya apa getune Nih, saya pernah mau masuk toko wis di sudah perjalanan cukup jauh pas sampai satpamnya ditutup kudu tak lukup bae sama satpam itu. Ya. Padahal waktu itu kalau nggak salah tutupnya itu jam 3 sore. Saya datang jam 3 kurang 15 atau kurang 10. Memang masih ada waktu 10 menit. Tapi sudah nggak diterima ditutup. Wah, ngamuk. Getun setengah mati, mus ngebut numpak motor. Ya. Begitu juga ini orang. Sudah di depan pintu surga, mau masuk ditutup di malaikat Ridwan. Maaf. Kalau melbu Ya Allah, nyesel. Akan tetapi, fajaat syahadatu an la ilaha illallah. Kesaksiannya kepada Allah, syahadatnya di dunia ini kepada Allah yang benar-benar sempurna itu datang dan berkata kepada malaikat, buka no pintu ni wong iki. Ini hamba yang dulu bersaksi tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbanyaklah syahadat. Kita alhamdulillah setiap sholat bersyahadat kepada Allah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. auzubillah Ya. Semoga kita termasuk daripada penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian aku lihat lagi kata Rasulullah. Ummati dari umatku tukrot shifahuhum yang lisannya tadi itu lagi digunting. Tarik gunting. Metu mana gunting mana terus. Fakultu ya Jibril man haula? Aku tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu yang lisannya dipotong? Dikembalikan lagi, dipotong. Siapa mereka? Itu umatmu. Apa dosa mereka? Al-masyauna bin namimah. Umatmu sing doyan dua adu Yang suka namimah. Yang suka adu domba. Kini didu kono didu. Hati-hati. Ini khususnya perempuan ini. Perempuan ini paling banyak suka ngurusi keluarga orang. Engko teko namae koncone. Eh aku gurumu. ujung ra di mana ya? Lho apa urusane mbek wong iku? Iya. Terus iya, alhamdulillah goblok kon. Kok gelem ae di ngono. Nah aku ya tak lukup ya aku bojoku ra di mana. Nah, ini masaun binamimah ini. Iya yang suka-suka seperti itu namimah. Akhirnya keluarga yang nggak ada apa-apa jadi ruwet. Aku kerungu. Ya. Bojomu nukokno dulure motor ya. Iya. Lah iya, bojomu tukokno motor anyar ge dulure kok kon gak ditukokno. Wah, iki namimah ini. Namam. Wis iku wong-wong kok ngono sadurunge dipotong ilate ndek akhirat tukokno gunting rumput potongen sik mari ya. Ya. Naudzubillah. Ada orang itu sifatnya nggak suka kalau lihat orang rukun. Keluarganya itu rukun kak Rito, Konco rukun kak Rito, Mesti kudu namimah. Majelis dengan majelis. Kadang-kadang ada penamimah-penamimah nih. Tidak ada apa-apa. Kok nggak ya omongan ah, namimah. Datang, ya ke saya cerita, Bib, majelis ini loh Bib, anu Bib, seneng politik, ngedol gini gini lu Apa untungnya dia cerita ke saya? Lah pengurus majelis gua ah. Enggak, makanya saya kalau datang ke rumah saya terus bawa cerita majelis yang lain, saya potong. Opo? kau cerita mbak aku juga untungnya opo? Namimah. Ya. Ada lagi kadang-kadang naik wes tukaran, gak tambah didamek, no, tambah dipanas-panasi. Koncone tukaran iki. Kon anu yo gak nyopo mbek aku. Wis pantes gak sapa Memang mokong. Memang kuatine welek. Ini sembarang kali. Nah ini. Ini namimah naudzubillah. Dan ada orang yang kerjaannya namimah. Kata Imam Haddad dalam nasoih ini tadi, kalau kita kembali ke bab namimah, biasa nih kata ulama kalau ada orang yang suka namimah, tolong delon. Bapak ibu ibu ku nikah sah apa gak? Sebab orang yang suka namimah itu biasanya anak yang keluar dari perzinaan. Pikir, na'udzubillah jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Makanya kalau kita itu ada orang berantem dan semuanya ngomong. Ya. Ada orang datang ke rumah saya, Beb, kak ke rumah. wongi kumari mari mau lutan, bolak-balik muter-muter. Saiki montore anyar. Terus Ya gak ono dua Duwe majelis gitu ke motor. Kok bisanya cerita kayak gitu? Wong saya tahu siapa yang belikan mobil. Ini nama namimah. Apa untungnya? Kok Habib Jamal tuku motor anyar, dulu Habib Jamal tuku motor anyar. Wis iku mesti undangannya akeh. Lah awak gak kerja. Ah. Nah. Ada aja, enggak sesuatu yang dia enggak tahu dia cerita nyebar ke sana kemari. Nauzubillah. Niki wong sing model-model kayak ngoten niki nggih, Pak. Berhentikan kalau ngomong. Kalau dia sudah ngomong gitu kepada sampean, menukil kabar orang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau ada orang datang membawa kabar, ini zaman Sayyidina Ali, zaman namimah ini. Wah, ini banter-banter namimah. Saking tope namimah sampai perang. Perang Jamal, perang Sifin, ini karena namimah semua ini. Ketika Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidina Ali dipilih. Datang ke Aisyah. Aisyah, ikut iku Sayyidina Ali ku memang sengaja gak ngurusi sing mateni Utsman sapa. Supaya dia iku tetep maju dari khalifah. Oh iya, oh. bahkan yang nyuruh dimati dibunuh itu mungkin Ali. Oh, Namimah. Sayyidatuna Aisyah ke bawah. Marah perang Jamal terjadi. Perang Jamal itu ada alif, Jamal, unto gak alif itu jenengku. Jok keliru okay. Perang dengan ontak karena pasukannya banyak bawa ontak. Sudah lagi perang sifin, Muawiyah dipanas-panasi. Sayyidina Ali dipanasi sampai perang Muawiyah sama Sayyidina Ali karena namimah. Ini makan namimah ini hati-hati. Jalan di sana kemari terus. Ya, kata Rasulullah, Orang yang lisannya dipotong tersebut adalah al-masyauna bin namimah, orang yang jalan ke sana, jalan ke sini hanya untuk menamimah. Sing hati-hati. Kabar kalau kita nggak pasti jangan cerita. Kata Rasulullah "Kafabil marika mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli Cukup kita stempel ini pembohong apabila dia itu suka memberikan kabar, menukil kabar ke orang lain dan dia itu nggak tahu kejadiannya hanya dengar kerungu mbek wong rono rene dirungokno, kok kabarnya kabarane ra ngene ngene lho. Kok ndelok dhewe aku tuh teko iki. Lah, orang yang kerungu ndak lihat sendiri terus menyebar, itu namanya pendusta kata Rasulullah. lo aku lah gak apa-apa kon pendusta. Wis ora gak gak apa-apa lah apa cerita. Sesuatu yang nggak nggak lihat sendiri jangan cerita. Nah ini. Makanya yang hati-hati. Jangan Sengaja nggak sengaja namimah itu dosa. Kata Imam Ghazali, gimana kalau namimah nggak sengaja tetap dosa? Ya, kalau no namimah nggak sengaja. Mungkin saking biasa di namimah sampai nggak sengaja. Ya. Nauzubillah min Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat namimah, menjaga kita dari maksiat namimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasul SAW melihat lagi apa Raitu Rasulullah min lagi Nabi Al alsinatihim. Digantung, tapi gantungnya bukan leher, ilati digantung. Ada orang ilati digantung. Yo ya apa ilati gantung. digantung. Ngombe teh kepanasan nyonyos selorok kabeh. Napa maneh iki digantung wis bayangno no iku. Kemudian fakultu man haula aku berkata kepada Jibril, "Eh Jibril, siapa mereka?" Haula alladzina yarmunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu. Mereka lah orang-orang yang suka menuduh umat Islam, baik laki-laki dengan perempuan, dengan tuduhan yang mereka nggak berbuat. Fitnah. Is. Niki, ilate ditarik, ditali. Makanya lisan ini hati-hati. Ya, lisan ini hati-hati. Sebaiknya untuk tidak bicara. Daripada ngomong, ngomong, wong sing suka itu, ya, menuduh orang yang dia nggak berbuat haram lho niku buhtanun azim riba iku ngerasani wong tapi memang dia melakukan itu tapi ada lagi di atasnya riba yaitu buhtan apa buhtan buhtan itu ialah memberi kabar kepada seseorang yang nggak terjadi dia nggak melakukan itu tapi dituduh ya fitnah atau buhtan dan itu adalah perbuatan yang naudzubillah membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati. Ditulis Imam Suyuti di kitabnya Syarh Sudur. Hadis ini ada di kitabnya Imam Suyuti. Dan juga dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tabarani dalam dalam kitabnya Al-Kabir. Dan Imam Al-Hakim dan Tirmidzi dalam kitab Nawadir Usul dan Al-Asbahani dalam kitabnya At-Tarhib. Jadi ini beberapa hadis ini dikutip oleh beberapa ulama hadis. Jadi bisa untuk kita pakai tarhibul amal yaitu betul-betul untuk kita semangat dalam berbuat dan tarhib supaya kita hati-hati dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.